Tapi ya, bismillah. <clears throat> Kita selesaikan dulu masalah uslubul istifham. Pembahasan yang lalu kita sudah menyebutkan tentang uslub istifham yaitu kita mulai dari huruf istifham jadi ada adawatul istifham itu terbagi dua ada yang berbentuk huruf dan ada yang berbentuk isim huruf kemarin ada hal dan ada hamzah. Sekarang kita lihat di bukunya. ada Adawatul Istifhami. Beliau menyebutkan alat-alat istifham. beliau mendatangkan yang pertama man Man yus biha anil akil. Man digunakan bertanya dengannya anil akil tentang sesuatu yang berakal. Seperti misalkan kalau kita buat man safara siapa yang telah bersafar? Ini man Ban di sini dilihat Yus biha anil akil. Digunakan untuk bertanya dengannya sesuatu yang berakal. Nanti kedudukannya seperti yang sudah kita ketahui karena semuanya ini adalah asma, yaitu adalah isim. Berarti nanti setiap yang disebutkan di sini nanti punya i'rab di dalam jumlah. Berbeda dengan huruf istifham hamzah dan alif. Kalau itu nanti eh, hamzah dan hal. Kalau itu nanti karena dia huruf dia tidak memiliki i'rab. Adapun kalau asmaul istifham, isim-isim istifham karena dia semuanya adalah isim, artinya di dalam jumlah nanti dia memiliki i'rab. Adapun man dia nanti adalah ismu istifhamin mabniun ala sukun. Ya, dia adalah isim istifham dimabnikan di atas sukun. Man ini nanti punya beberapa keadaan i'rab. Yang pertama dicatat dirofakkan sebagai mubtada. Ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahalli rofin mubtadaun. Itu keadaan i'rab man yang pertama. Ya, di i'rab sebagai mubtada. Mafhum? Kapan? Ketika terletak pada tiga tempat. Ya. Yang pertama, apabila setelahnya fi'il lazim. Apabila setelah man itu fi'il lazim. Contoh man safaro. Ya. Man safaro. Kasih tanda tanya ya. Berarti nanti kalau di Eropa man ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtadaun. Jelas? Karena dia kan termasuk bagian dari isim mabni. Isim istifham termasuk bagian dari isim mabni. Makanya i'rabnya fi mahalli raf'in mubtada'un. Safara nanti fi'lul madi mabniun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila man. Itu jelas ya. Itu keadaan man yang pertama. Dia di i'rab sebagai mubtada. Keadaan yang pertama kapan? Apabila setelahnya ada fi'il lazim. Keadaan yang kedua, apabila setelahnya fiil mutaaddi tapi sudah memiliki sudah terpenuhi maf'ul bihnya. Apabila setelahnya fi'il mutaaddi namun sudah terpenuhi maf'ul bihnya, sudah memiliki maf'ul bih. Contoh man az Man az'ajaka. Ya. Man az'ajaka. Siapa yang mengganggu kamu? Man di sini nanti irobnya fi mahalli raf'in mubtada'un. Ini sengaja ana bahas irobnya langsung ya. Biar ketika jumpa isim istifham tahu kedudukannya. Keadaan yang ketiga apabila setelahnya syibhul jumlah man nanti sebagai mubtada seperti man indaka atau man fil baiti ya man indaka atau man fil baiti Irabnya jelas man ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in eh, mubtada'un Kenapa? Karena setelahnya ada syibul jumlah indaka syibul jumlati nanti kedudukannya sebagai khobar ya kedudukannya dia nanti sebagai khobar Keadaan yang kedua dari man dirofakkan sebagai khobar yang didahulukan atau sebagai mubtada. Man dirofakkan sebagai khobar yang didahulukan. Mahfum? Atau dianggap sebagai mubtada. Kapan ini? Apabila setelahnya isim ma'rifat ya apabila setelah dia adalah isim ma'rifat seperti man atoriku atau kalau dibaca manit toriku. Ya, siapakah orang yang berjalan itu? Ya, man nanti bisa dianggap sebagai khobar muqaddam, atau sebagai mubtada'nya, atau man bisa dianggap nanti sebagai mubtada, atau sebagai khobarnya. Kalau setelah dia adalah isim ma'rifat. Yang ketiga, dinasobkan sebagai maf'ul bi. ya. Keadaan i'rab man yang ketiga itu dinasobkan sebagai maf'ulun bi. Kapan? Apabila setelahnya fi'il muta'addi yang belum memiliki maf'ulun bih. Ya, apabila setelah dia fi'il muta'addi namun belum memiliki maf'ulun bih. Contoh man tuhibbu ahabba yuhibbu itu mutaaddi Paham? Man tuhibbu. Man. Berarti kalau di Arab Ismu istifhamin. Mabniun ala sukuni. Fi mahalin nasbin maf'ulun bihi. Tuhibbu fi'lul mudari. Marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Dan seterusnya. Itu Arab yang ketiga. I'rab yang keempat, dia dijerkan. Man dimajrurkan. Keadaan yang pertama, apabila kemasukan huruf jer, seperti biman tasiku biman man ismun ism istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli jarrin karena kemasukan huruf ba biman tasiku dengan siapa ya tasiku wasako yasiku engkau tuh percaya Keadaan yang kedua ketika dia dijarkan bil idhofah, ketika dia sebagai idhofah, sebagai mudhof ilai. Contohnya kita buman korokta. Ya. Contohnya kita man korokta. atau bukan kitabu bacanya itu ya kitaba kitaba nanti situ sebagai maf'ul bi yang didahulukan dari kata fi'il qara'ah kitaba man qara'ta buku siapa yang engkau telah baca aslinya itu nanti qara'tu kitaba gitu saya telah membaca sebuah buku bacaannya Bacanya nanti itu kitaba man qara'ta, kitab siapa yang engkau telah baca? qara'ah itu kan fi'il muta'addi Ya, maf'ul bihnya adalah kitabah. Didahulukan kenapa? Karena man sebagai mudhaf ilaihnya memiliki hak di awal kalam. Ini empat keadaan i'rabnya man. Ya. Empat keadaan i'rab dari man. Ingat man adalah isim istifham yang ditanyakan dengannya sesuatu yang berakal i'rabnya ada empat sesuai yang tadi kita sebutkan. Yang berikutnya ma. Ma yus'alu biha an ghairil akil. Ma fungsinya itu untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak berakal. ditambahi au an haqiqati amrin atau hakikat dari sebuah perkara. Fungsinya ini ya. Yus alubiha an goiril akil atau an haqiqati amrin au sifatihi. Tentang hakikat dari sebuah perkara atau sifat dari sebuah perkara. Jadi hakikatnya itu belum jelas. Kalian ingin tanyakan, tanyakan memakai ma. Atau kalian ingin tanyakan tentang sifat sebuah perkara yang belum jelas, kalian tanyanya memakai ma. Jelas ini. Contohnya, mahaza apa ini? Ini kan sesuatu hakikatnya belum jelas. Mahfum? Kalian belum pahami dengan jelas. Haza ini kan isi misyaro, gitu. Tiga tergantung misyaro ilainya siapa gitu. Ya. Ma haza Difahami? Fungsinya dari ma ya? ditanya tentang sesuatu yang tidak berakal atau hakikat dari sebuah perkara yang tidak diketahui atau sifat dari sebuah perkara memakai mas Kemudian masalah i'rabnya sekarang. I'rab dari ma itu seperti dengan i'rab dengan man. Ya. I'rab dari ma itu persis dengan i'rab dari man. Artinya nanti bisa dianggap sebagai mubtada dianggap sebagai khobar, sebagai maf'ulun bi, atau nanti dijerkan. Ingat ya, ma juga mabni di atas sukun. Mabniun ala sukuni. I'rabnya seperti dengan i'rab man tadi. Berarti punya empat keadaan. Dengan empat syarat, dengan beberapa syarat yang kita sebutkan tadi. Kemudian dicatat man dan ma itu bisa bersambung dengan za isi mausul atau isi misyaro ya ma dan man itu bisa bersambung dengan za dengan man dan ma bisa bersambung dengan za. Kalau bersambung, keduanya itu jadi satu kata. Paham? Contohnya manza sama maza. Ya, ya, kalau manza ya isim istifham, maza ya juga isim istifham. Bukan dua kata yang berbeda, tidak. Manza itu isim istifham. Maza itu juga adalah isim istifham. Jelas? Jadi man dan za, man dan ma itu bisa bersambung dengan za. Sama-sama nanti mabnin ala sukunnya. I'rabnya seperti yang tadi. Mahfum, Fi mahali tergantung kedudukannya nanti. Sebagai apa? Nah, nanti kalau man za atau maza itu satu isi, satu kata. Jangan man isim istifham, za isim isyara, bukan gitu. Tapi man za ismu istifhamin mabniun ala sukuni. Maza ismu istifhamin mabniun ala sukuni. Jelas? Dia boleh bersambung. Dan nanti dalam prakteknya sering kita jumpai. Seperti di Al-Quran, Man zalladzi yukuridullaha hasana. Ya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Itu ma sudah kita sebutkan i'rabnya seperti dengan man tadi. Yang ketiga, mata yus alubiha anis zaman. Ditanyakan dengannya tentang waktu. Ya, mata isim istifam nanti mabniun ala sukun juga. Dia itu memberikan faedah zorof waktu. Ingat ya. Yus alubiha anis zaman. Ditanyakan dengannya anis zaman tentang sebuah waktu. Seperti misalkan mata jita, kapan kamu datang? Waktunya kapan kamu datang? Namun ingat, pertanyaan menggunakan mata untuk menunjukkan keterangan waktu goiru muhaddadin, tidak dibatasi batasan waktunya. Paham? Ketika bertanya menggunakan mata untuk berkaitan dengan waktu, tidak dibatasi ukuran waktunya kapan. Tidak, tidak ada pembatasannya. Ya. Sama mabniun ala sukun juga ya. Ingat, ditambahi fungsi bertanya dengan mata tentang sebuah waktu yang berkaitan dengan waktu madi dan waktu mustakbal. Artinya kalau kalian bertanya menggunakan mata itu berkaitan dengan sebuah waktu yang terjadinya nanti di waktu lampau sudah terjadi atau kalian bertanya nanti tentang sebuah waktu yang berkaitan di waktu yang mustakbal setelah kalian berbicara. Waktu kan ada tiga. Ada madi, ada hal, ada istiqbal Hal tidak masuk di sini. Yang kalian tanyakan itu waktu lampau. ya Atau waktu istiqbal Ya, waktu istiqbal Contoh waktu lampau ya. Orangnya sudah kembali. Ada yaudu artinya kembali. Kalian bertanya. Mata udta. Kapan engkau kembali? Kapan kamu datang? Orang sudah datang ini. Tapi kalian ingin tanya waktu dia datang itu kapan gitu. Ya. Mata udta. Mata udta. Ada yaudu orangnya sudah sampai, sudah kembali, kita tanya, mata odeta, kapan kamu kembali? Kok tiba-tiba saya lihat sudah di sini gitu. Kapan pulangnya? Terus contoh yang mustakbal, mata tusafiru, kapan engkau akan safar? Itu waktu yang istiqbal, karena fi'il mudhari ya. Mata tusafiru, kapan engkau safar? Orangnya masih ada, belum safar. Kalian tanya, kapan kamu safar? Oh nanti, setengah jam lagi, misalkan itu fungsinya mata. Digunakan bertanya dengannya untuk makna lampau. Ya, lampau, waktu lampau atau waktu yang mustakbal yang akan datang. Tidak ditanyakan dengannya waktu hal. Adapun i'rabnya fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Ya, fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Dia zorof zaman. Jadi kalau kita irob, mata tusafiru ya atau mata udta mata ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Udta udta fi'lul madi mabniun ala sukuni Watta'u domiru rof'in mutasilun mabniun alal fathi fi mahali rof'in fa'ilun. Itu i'rabnya. Ya, ya. Berikutnya aina. Yus'alu biha anil makan. Aina ditanyakan dengannya tentang makan, yaitu tempat. Aina nanti ismu istifhamin mabniun alal fathi ya, bukan mabniun alal sukun. Mabniun alal fathi. dia mabniun alal fathi, i'rabnya nanti ada dua. Yang pertama fi mahali nasbin maf'ulun fihi. Ya. Fi mahali nasbin maf'ulun fihi. Seperti contoh aina zahabta? Kemana kamu pergi? Aina zahabta? Aina ismu istifhamin mabniun alal fathi fi mahali nasbin maf'ulun fihi. Zahabta fi'lul madi mabniun ala sukun. Ta dhamiru rofin muttasilun. Ya, aina zahabta. Itu i'rab yang pertama dianggap sebagai maf'ul fi. Yang kedua, dia dimajrurkan apabila didahului oleh huruf jer. Ya. Dia dimajrurkan apabila didahului oleh huruful jarri. Kalau didahului huruf jar, maka dia fi mahalli jarin. Seperti min aina ji'ta. Ingat ya, semuanya dikasih tanda tanya itu. Min aina ji'ta ada tanda tanyanya. Dari mana kamu telah datang? Min harfu jarin aina ismu istifamin mabniun alal fathi fi mahalli jarin. Menduduki kedudukan jar karena kemasukan harfu jar min. Min aina ji'ta. Berikutnya kaifa yus'alu biha anil hali awil wasilati. Ditanyakan dengan kaifa anil hal tentang keadaan. Awil wasilah atau tentang perantara, apa perantaranya? Paham? Ditanyakan dengannya anil hal tentang keadaan atau tentang perantaranya. i'rabnya eh tunggu dulu. Kaifa ismu istifhamin mabniun alal fathi. Ya, jelas ya. Kaifa mabniun alal fathi bukan mabniun alal sukun. Dia dimabnikan di atas fathah. Kemudian i'rabnya Yang pertama, apabila dia terletak pada jumlah yang sudah sempurna, ma yastagni anhu pada sebuah susunan jumlah yang merasa cukup darinya artinya dia nggak tidak adanya dia pun bisa difahami maka i'rabnya nanti fi mahalin nasbin sebagai hal ya i'rabnya fi mahalli nasbin sebagai hal. Contoh kaifa jaa Zaidun? Kaifa jaa Zaidun? Kaifa ismu istifhamin mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin halun. Jaa fi'lul madi mabniun 'alal fathi Zaidun fa'ilun. Ja'a Zaidun ini kalimat yang sudah sempurna. Maksudnya tidak ada kaifa pun kalimat Ja'a Zaidun tetap bisa difahami dengan baik. I'rab yang kedua. Keadaan yang kedua terletak pada susunan jumlah yang tidak sempurna kecuali dengannya. Kalau dia terletak pada susunan jumlah, tapi susunan jumlah ini tidak sempurna kedudukannya kecuali harus ada dirinya, harus ada kaifah. Maka irob yang pertama dirofakkan sebagai khobar. Eh, sebagai dirofakkan sebagai khobar ya. Contoh kaifah haluka? Contohnya kaifa haluka. Haluka nanti di situ sebagai mubtada, kaifa sebagai khabarnya. Ada mubtada tidak mungkin bisa kecuali harus ada khabar khabarnya. Kaifa ismu istifhamin mabniun alal fathi fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun, khabar yang didahulukan. Karena dia punya sodrul kalam. Nanti Anda sebutkan semua isim istifam haknya harus di depan. Keadaan yang kedua, dia dinasobkan sebagai khobar dari fi'il nakis. Dia dinasobkan sebagai khobar dari fi'il nakis setelahnya. Berarti Kana dan saudara-saudaranya. Contoh, Kaifa kunta? Bagaimana kabar engkau? Ya, kunta fi'lul madi naqisun mabniun ala sukuni. Wa ta'u domiru raf'in muttasilun domiru raf'in muttasilun mabniun ala al-fatihi mahali raf'in ismu kana. Kaifa ismun istifhamin mabniun alal fathi fi mahali nasbin khobarukana. Ya, kalau setelahnya adalah ada jumlah ada fiil nakis, maka kaifa nanti di i'rab sebagai khobarnya Kaifa kunta. Yang berikutnya dia dinasabkan sebagai maf'ul bih kedua. Ini lebih mudah nanti kesimpulannya ya. Dia dinasabkan sebagai maf'ul bih yang kedua. Apabila terletak setelah af'alu af'alu dzon wa akhwatihi dan saudara-saudaranya. Jadi zona dan saudara-saudaranya kan adalah dua fi, adalah fiil fiil yang menasabkan dua maf'ul bi. Ya, jadi kalau kaifa terletak sebelum pokoknya terletak pada jumlah zona dan saudara-saudaranya, maka kaifa di sini nanti menjadi maf'ul bih yang kedua. Contoh kaifa tazunnuni Ya. Kaifa tazunnuni? Bagaimana engkau menyangkaku, berprasangka kepadaku? Tazunnu fi'lul mudhari nanti mabni uh, fi'lul mudhari marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazim ni domiru nasbin muttasilun mabniun alal ni domiru nasbin muttasilun ni adalah domir nasab muttasil nanti dia e, harokat munasabah karena mencocoki ya mutakallim fi mahalli nasbin maf'ulun bi al awal maf'ul bi yang pertama nah kaifa ismu istifhamin mabniun alas alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bi asani ya dia sebagai maf'ul bi yang kedua kalau dia terletak pada susunan fi'il, zonna, dan saudara-saudaranya. Sekarang, kam. Kam yus'alu biha anil adadi. Kam fungsinya ditanyakan darinya tentang bilangan. Ya, bertanya padanya tentang bilangan. bilangan yang diinginkan kejelasannya ya yurodu ta'yinuhu yang diinginkan kejelasan dari bilangan tersebut Kam ini ingat, kam pembahasan kam ini dia nanti tetap butuh tamiz ya. Kam ini tetap membutuhkan tamiz. Sekarang kam tadi fi mahalli e, mabniun ala sukun ya. Mabniun alas ala sukun. Sekarang i'rabnya. Ya, i'rabnya yang pertama dinasobkan sebagai maf'ul bih. dinasobkan sebagai maf'ulun bihi. Eh, afwan, salah. Bukan maf'ul bi, maf'ul fi. Dinasobkan sebagai maf'ul fi, berarti sebagai zorof. apabila tamiznya berbentuk zorof. Kam ini ingat, kam kuncinya tetap dia butuh zor, butuh tamiz. Kalau tamiznya set, kata setelahnya berbentuk zorof, maka kam di sini dianggap sebagai mafulfi. Contoh, kam mailan sirta, berapa milkah engkau telah berjalan? Kam mailan sirta Atau kam yauman gibta? Berapa harikah gibta engkau tidak ada? Ya. Kam yauman. Yauman nanti sebagai tamiz. Paham? Nah, karena tamiznya berbentuk zorof, yauman adalah zorof, kemudian mailan atau milan adalah zorof, maka nanti kam di sini dianggap mafulun fi. Berarti kalau kita irob, kam ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun fi. Yauman ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirihi li'annahu ismul mufradi tamyizun. Karena setiap terletak setelah kam yang dianggap sebagai tam tamyiz. Gibda fi'lul madi mabniun ala sukuni wa ta'u domino raf'in muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahali raf'in fa'ilun. Itu irobnya ya. Kalau setelahnya tamyiznya dia berbentuk zorof, maka kam di situ dianggap maf'ul fi. Yang kedua, dinasobkan sebagai maf'ul mutlak. Dia dinasobkan sebagai maf'ul mutlak. kalau tamiznya adalah masdar dari fiil setelahnya. Kalau tamiznya adalah masdar dari fiil setelahnya. Contohnya Kam mukafa'atan kafa'tahum Kam mukafa'atan kafa'tahum Berapa mukafa'ah, berapa bantuan kafa'tahum yang engkau telah bantu mereka ya mukafa'atan itu adalah masdar dari kafa'ah. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Ya. Tamiznya berbentuk masdar dari fi'il setelahnya. Kafa ta, ka, bacanya nanti kafa tahum. Kanya panjang ya. Fa'ala. Kam mukafa'atan kafa tahum. Fa'al tahum. Karena fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Berarti kalau diirobkan, ismu istifamin mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun mutlakin. Mukafa'atan sebagai tamiznya. I'rab yang ketiga di i'rab seperti i'rabnya man. I'rab yang ketiga di i'rab seperti i'rab dari man. Enggak selesai juga ini ya. Contoh Kam tilmizan najaha Kam tilmizan najaha Contoh yang kedua Kam kitaban korokta Kam kitaban korokta Kam tilmizan najaha